yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun yukhrijul hayya minal mayyit yukhriju iso ngetono sapa Allah taala al hayya ing barang sing urip ditokno minal mayiti saking barang sing mati materi sing urip iso diciptakno Allah saka barang sing mati kal insani kaya dene nyiptakno manusa minal nutfati saking mani wata iri lan nyiptakno manuk minal bedoti saking endok wa yukhrijulan ngetono sapa wa taala al mayita ing barang sing mati anut fata tegese misale nyiptakno mani atau sperma wal beda talandok diciptakno minal hayi sanging barang sing urip wayuh hilan uripna sapa wa taala al ardo ing bumi oleh urip binabati lan anane tanduran ba'da tiha sause keringe utawa matine arat ayya basiha to yubsiha sami tegese sause keringe arat wa kadzalika e wakal kudro alal ikhraj wa kadzalika lan mengkono-mengkono kemampuan ngetokno urip sangka mati mati sangka urip ail ikhraju tegese kemampuan ngetokno barang urip sangka mati lan sakwise itu khrajuna den tokno sira kabeh minal kuburi sanging kubur bil bina iklan kabangun kelawan dibina lil fa'ili maring fa'il wa kadzalika takhrujun wal maf'uli lan den mabna'na maf'ul wa kadzalika napa tukhrajun niku sami-sami qiraah Wa min ayatihi lan iku setengah saking tondo-tondo kekuasaane Allah utawi an khalaqakum min turabin ayatihi eta ala tegese ayate ya Allah taala adalati kang nunjukno ala kudratihi ing atase kudrohe ya Allah taala rupane an kum utawi yang to gawe sapa Allah taala kum ing sira mintu minturabin saking lemah maknane sing sangka lemah kumiku aslukum an khalaqakum e khalaqa aslakum tegese Allah gawe ing asal usul sirakabe rupane rupane Adam Adam Pertama menuso digawe sangka lemah, summa ida antum, summa idan mongko nalikane digawe sangka lemah. Antum te siro kabeh iku basarun iku dadi manusa, min damin saking getah, walah min lan daging. Padahal mata ini riyen sanging lemah. Tanta siruna nadadi semebar sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Wa min ayati lan iku setengah saking ayat Allah taala an khalaqalakum utawi yen to gawe sapa Allah taala lakum maring sira min anfusikum. Saking materi utawa saking awak sirokabe kabeh utawa saking nggih materi utawa jenis sirokabe kabeh. Mengke kula terangno azwajan ing pira-pira bojo utawa pira-pira pasangan. Manane takhallaqat tegese kaciptakno sapa Hawa Sayyidah Hawa min dzali Adam saking igane Adam saking igane Adam Wasa irun ilan kaciptakno takno sekairine pira-pira wong wedok minu tofir rijali saking manine pira-pira lanang wanisa ilan wong wedok litas kunu ilaiha supaya dadi tenang sira kabeh ilaiha maring nisa atau maring aswat wa tak lafuha lan ngrasa nyaman sira kabeh ing nisa wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala binakum antaraning sira kabeh jami'an halis kabehane mawaddatan ing rasa seneng warahmatan lan rasa saake Inna fi dalika sak temen ing dalem mengkono-mengkono kabeh ilmu mazkuri dikse barang kang sebut kabeh la ayat tene dadi ayat di kaumin kedua kaum li kaum yatafakarun kedua kaum yatafakaruna kang gelem mikir sapa kaum fisun illahi taala ing dalem ciptaane Allah taala Wa min ayati lan iku setengah sangin tanda-tanda kekuasaan Allah khalqus samawati utahe gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Waktilafu sinatikum lan bedane laisan-laisan sira kabeh. Elughatikum tegese bedane bahasa-bahasa sira kabeh. Min arabiyatin saking bahasa Arab wa ujmiyatin lan bangsa ajam. Wonten semaca wa ajamiyatin lan bangsa ajam sami ujmah ajam. Wa ghairiha lan diane arabiyah lan ajam. Walwanikum lan ya kowe iku beda rupa-rupa sira kabeh ana sing min bayatin yaiku putih wa sawadin lan ireng wa ghairiha lan bayat lan sawat. Tawa antum halete sira kabeh ku auladu rajulin wa anake wong lanang wahidin kang siji wa mraatin lan wong wedok wahidatin kang siji. Sami-sami bapak Adam, ibuke Hawa. Inna fi dzalika saat temen ing dalam mengkon-mengkon kabeh la ayat yektene pira-pira ayat dalalatin kang nunjukna ala kudrati ta'ala tegese nunjukna kudrate Allah taala lil alamin kedhe wong sak donya kabeh utawa lil alimin kedhe wong sing paham kabeh. Bi fathil lam lan fathil lam lil alamin wa kasriha lan kasra napa lam napa lil alimin sami-sami kiroah lil alimin kalian lil alamin maknane dawil uquli tegese kang duweni pira-pira akal wa ulil ilmi lang kang duweni ilmu wa min ayat ilan wis tengah sanging ayat Allah taala mana mukum ta turu sira kabeh bile ning dalem wektu bengi wan hari lan ing dalem wektu rino kowe iso turu iku bi iradatihi lan kersane Allah kowe karep turulah nak Allah ora ngersakno ora iso rohatan krana dadi istirahat lakum kedua sira kabeh ukum lan oleh golek sira kabeh bin nahari ing dalam waktu rina kowe golek min fadlihi ing anugerah Allah ai tasarrufukum tegese tasarruf sira kabeh atau aktivitas sira kabeh tasarruf niku maknane napa gonta-ganti aktivitas niku jenenge tasarruf mboten monoton niku tasarruf mulane darane ilmu sorof mergo wazane digonta napa ganti wa tasrif mana maknane angin silih bergameti teko jenis tasrif tasarrufukum tegese napa ke Ora iki kuno maknane tasarruf ya, tasarruf pokoke aktivitas sira kabeh fitolabil ma'isyati ing dalam golek penguripan yaiku ya bi iradati iklan kersane Allah Inna fi dzalika satamna ing dalam kono-kono kabeh la ayatin nek dadi ayat iki kaum kedhe kaum ya sonakan gelem krungu sapa kaum sima deburin to sama deburin. kelan krungu sing gelem angen-angen wa tibarin nan krungu sing gelem iktibar wa min ayat ilan iku setengah sangking ayat-ayate Allah yurikum utawi eh ayuriakum manane yurikum tegese mirsakno sapa Allah kemi sira kabeh ai ira atukum tegese uti Allah mirsakno ning kowe kabeh albarqa sangka kata ara yuri iraan itu terus di masdarno dadi mubtada muakhir utawi oleh merohno ing sira kabeh albar kok ing kilat hmm. Allah merohno ning kowe khaufan krana ngekeki rasa kuwatir misale lil musafiri ke wong sing lunga minas suai iki sing pira bledek tapi wa tama'anan Allah ya marai ngekeki harapan misale lil mukimi ke wong sing mukim filmat lil mukimi ke wong sing ngomah omah ngekeki harapan filmatore ing dalam turune udan wa yunazzilu nibakno sapa Allah taala minas sama'i sanging langit ma'an ing banyu fayuhi mongko iso nguripno sapa Allah bi lan ma'al ardo ing bumi ba'da mautiha ya sause matine arat ayub siha atau ya basia tekse sause garinge arat bi antam buta gambar araf yang todukul apa arat Inna fi dzalika satamna tetep ing dalem kon mukono kabeh ilmat kuri sause barang sing disebut kabeh la ayatin ing dene dadi ayat li kaumin kedhe kaum to li kaumi yaqilun kedhe kaum yaqiluna kang deni akal sapa kaum ya nate kese kang gelem angen-angen sapa kaum iki kula terangno nggih niki pun surat napa Ar-Rum nggih terus kula terangaken masalah lisanul arabi riyen nggih lisanul arabi terus nomor kali kula terangno menyangkut uh, tahmilul lafzi ning gone lafat-lafat maknawi ya terus ketika ngendikane para ulama tafsir ketika ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafat niku hakikat. Hakikat iku yo ya hakikat. Nah, misalnya urip iku yo ya ambekan, <laughs> urip niku ambekan, mati iku. Mandek ambekan kita tak takoi misalnya, tarife mati gue Ora urip apa ora ambekan? Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing darani mati niku cara ilmu mantek kok ya, didul hayat, angger gak urip yo ya, mati. Terus salah mati ku nak cara medis iku misale napa jantunge berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama ini ruang tenan gitu. Agama itu menyisakan satu fakta yang nggak terbantahkan oleh siapapun. Gini ku misalnya begini. Sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalu naka anir ruh qolir ruhu min amri robbi Jadi ini penting kolatorakan. Sebab niku ya no mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa. Karena yang kita kita penting ternyata tidak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoknya latihan goblok sih, kok bar goblok terus pinter. Kok gobloknya gak masalah, sementing ini pokoknya latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener sama tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah orang yang mati syahid ya enggak mati, para nabi ya enggak mati. Sebetulnya kita pun yang fasek itu ya enggak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat dipelindes dipenjara sehingga gak iso berkeliaran itu nak para nabi iso jalan-jalan mulanya masyur Kanji Nabi ngendikan ketika beliau mau mau kabundut itu sahabat mau nangis jadi Nabi malah dawe ringan ya. malah ape, cung nak mati jadi kok gitu ya Rasulullah masyur itu hadisnya itu hayati ya khairun lakum mama mati ya khairul lakum aku mati yo ya ape, urip yo ya ape. Wa amma hayati fali asunna lakum as nah, Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi napa? Perilaku napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kue jadi Nabi. Nak kelakuan enam ape aku muji pangeran. Nak kelakuan enam elek wong aku sebagai para pangeran tak jaluk no sepuro. Mana ndak belakem terus no ayo mergo selain itu bakat ya ana sing no napa? Sepuro. Lah prop sajane kue lah yurip ya Oke, misalnya mati saya lah yurip ya tapi kan gak duwe hak jalan-jalan berarti malaikat terus wow, panjang no mulane sampai butuh nopo atakoh kubro apa nak cara mriki sing diwaca no kulhu ping akeh apa napa cara mriki boleh enggak cara mriki lho bida bida nak cara bahasa kita tapi kok atakoh tapi mriki bida beneran mlebu rokok, apa beneran mlebu swarga eh maksudnya beneran mlebu rokok atau ben gak mlebu Lah wong jelas mbun rokok kok wis divida. Berarti SPD banget nak mbun rokok. <laughs> Saking yakine nganti apa? Divida. Fida itu nak tentang kitab-kitab ini madzhab Malik ya. Jadi sampai nojo darani bid'ah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdeka no mayit utawi tiang sangking rokok. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 ribu kulhu Sting Indonesia malah meningkat jadi 100 ribu ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. <laughs> saya mau coba nanti beli gegem itu. Nah saya anak eh jagungnya dihitung sitok-sitok, nah saya mau lihat kerawu is. Lo bolak balik diundang rata teko perkara ini wis kita orang meyakinkan grup kerawuk Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita masih ada muasalah sambung dengan kita sehingga itu yang diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'rod Rasulullah ketika Mi'rod itu di semua hadis sokai seolah lagi di semua hadis sohaya Nabi itu ketemu para nabi ndak ketemu karena bagi Allah nggak masalah ya masih punya sentimen ya ya layaknya orang hidup ya ono sentimen berhubung Nabi ya kasut, ya itu sentimen Nabi Muhammad tuh ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mereka cari bedo madhab cari tadi. cari <laughs> ulama ya lucu. Nabi Muhammad kenapa orang ketemu Nabi Nuh cari bedo madhab cari tadi. Enggak enggak perlu. Karena kalau Nabi Nuh itu madhabnya nak orang fasek didongakno mati celaka mencet. Nah Nabi Muhammad nak orang fasek didongakno disepuh sepuro. Berhubung beda masalah maslahatnya ora ketemu jari jari jari, ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak orang kok itu dawai kanji Nabi nebo Yang karuan dawai Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujma'ala ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggak ada sentimen. Masyur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rokaat Nabi Ibrahim diam padahal melewati Ibrahim ya Ibrahim paling tinggi di langit 6 Musa 5 harusnya kan Ibrahim komen tapi Ibrahim bukan komen ya orang ya wakaya bar munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim kandani sonopo wajibnya sholat seket ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus itu harus dipikir tidak perlu perlu komen. Nabi Musa komen dan itu melecehkan kita apa umat sholat seket umatku oh, yang bener wae ora kuat kok umat <laughs> seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat ya cara aku jadi Nabi Muhammad ya, Muhammad itu Nabi yang meskipun Abdulul Khalki tapi kan junior ya ora bantah cara kula Nabi ini tak bantah beda umat mbak umatku <laughs> tapi Nabi Muhammad tuh gak seneng debat tuh karena punya akhlak ya cara Nabi ini kue ngawur umatku coba pada no Nabi, Nabi Musa jelas ngendikan umatku era kuat apa meneh umatem. Seakan-akan kan karena umat dia agak kuat, selainnya pasti lebih nggak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kalau seneng kata saya Itali ini Zainal Abidin, sholat sedina saya urokaat Berarti ben Nabi Musa ketok keliru nih. Jadi sopo saya keterakaat rakuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedino saya rakaat. Kalau gini nate sholat sedino tolong atas rokaat pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kalau nate. tapi yang mau tahu tok jokon terus lo itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lo ya. Terawih kan wis piro? 23 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 23 tahajude tahajud standar piro to? 12 kok dua wah, amatir. <laughs> wah. Kowe wis gak murahan tenan, Kang. Tahajud itu standar piro to? 13, Kang. 13 iku tahajude 12 witire sito utawa tahajude 10 witire 13. Kabeh riwayat itu 12, Kang. 12 witire sitok berarti telulas berarti telulik guys gaya rompulah sih rompulah ambek telulas guys tiga tiga tambah pitulas rokaat pinten mohon sekat kan sholat lima waktu kan pitulas rokaat enggak nasengi serodok kiai kan kobliyah dia asal lo coba diasar lo <laughs> Wis nglangkai 50 sembrono Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dia ini ora buatan kok terus gak terima gak meneng aja, Itu namanya sentimen. Ya boleh nabi sentimen boleh, nabi juga manusia boleh, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti lima roka, lima nopo, lima waktu, berarti kantor bintang pitulas, pitulas rokaat Nah yang ada sentimen tuh begini lalu Nabi Musa aku nangis lalu Nabi eh, Muhammad Semedo bisa nangis aku ya pengiran mayub kika ya Musa sing nangis kue nangis nok kue apa? ya Allah saya itu tidak mengira ada abdun ada abdun ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya dia tidak terima kelasnya dilewati <laughs> makanya Nabi ya karena punya roh roh itu ada sentimen Orang kaya kuwi ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe, penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng bek Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru, masyur itu. Karena ketika dia ngerutu terus gitu ngomong sendiri ngerutu khidda itu ngerutu bahasa Arabnya khidda khidda omongan sing tajam sing ngerutu Nabi Muhammad tanya sama Jibril ya Jibril kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus jawab Jibril huwa ya alamu ta. pangeran gue sapal mbek gayane dekne dadi ya dibarno <laughs> Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sohe. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sohe. Makanya gerutu itu ya oleh berengkel itu ya oleh asal proporsional berengkel itu ya oleh asal nopo proporsional ya gue siji syaratnya keyakin aku itu kasih pangeran problemnya gue kan orang kekasih pangeran Musa gue gak terimanan contoh paling masyur itu tadi Musa kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kananiin, gini ku tiang-tiang putih. Kalau nantrang itu raisos, pokoknya bangsa Palestina. Tapi ujaran Palestina bukan Aniin, pokoknya angel, pokoknya Kananiin. Coba, gak usah diterjemah, sensitif. Kamu tak kayak Taurat. Barang jari setelah kaum Kananiin ditaklukkan Nabi Musa, sowan neng Turisina. Turisina itu gunungnya itu mulai Jordan ngantos kawasan Mesir wis pol gede nih niku penge sinten Nabi Musa ngajak waktara Musa qaumahu di rajulal Tujuh puluh orang pilihan ya cara kene ya santri pilihan kiai pilihan tidak. pokoknya singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat umi piye pokoknya terus gue Taurat umatnya sing pitung wong brengkel lan minalaka hatta narawaha napa jaro. Kok enak sampean mojok dewi terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau nggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman jaluk koyok nabi ora levelnya jaluk ora pangeran. Terus akhirnya sumber berdek mati pokoknya. Barang mati Nabi Musa <laughs> malah lucu. Ya Allah, tiang pitung pulau tak jak kon dadi seksi. Nak jenengan mate ini terus seksine sinten? Sepudi jenengan kudu diuripno akhirnya bapak pengiran digurep no perkara ini dikomplain <laughs> Nabi Musa jadi Nabi sering geremang, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes, bener wae. Mulane uang penting jadi kekasih pangeran sih. Enggak keliru-keliru ku bener wae. Tapi nak kekasih <laughs> bener wae ya salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nak kekasih ya disalahno wae pangeran. Ana wali nak sholat, iku ora tau kok jero masjid iku wali. Padha mek sing soft awal. Sing soft awal gak terima salate ning jopo kok wali, ya kok dhuwur. Ditakoi, kena nopo jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok jopo jadi Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosaku iku akeh. baru kayak sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. jadi sing seneng soft awal ya wong PD-PD. <laughs> Tapi aja nut iki ilmu aja nut. <laughs> Ngono terus ke muni soft awal gak sunat. Dari Gus Bawo oh, sesat kayak ngomong ngono, sembrono. Maksudnya kabeh ku ana elmune. Lan nah, kalau nak sholat gue gurih ya ana elmune. Mereka nak kok ngarep imame ya dredeg faktore ku. Ya, Jadi ya ana wali mergo sholat gue gurih. Ini astaghfi minallah ki isin mbek pangeran. Nah aku sing atadan nasubi dzunub aku iku urung bersih kok sholat gue. ngarep. Mane wong ngaji ku ya bolak-balik aja kok mau ngaji. Afdol paling soft paling apik soft awal. Terus maksa soft awal mau soft guri iku ya ilmu. Enggak guri ku ya ilmu. Sing ra ono ilmune iku ora jamaah, iku ora ono ilmune. <laughs> Lah iku ora ono napa? Ilmune blas iku. Dadi wali ku ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran ya masyhur iku nabi ma fa'alas sufaha uminna jadi sedurungnya Rabbi lau tak ahlak tahu mingkoblu wa iya nak mereka jenengan sambil bledek perkara ini salah menisan kulo jadi gak nabi-nabinan jadi nabi ora di wong andalan nak menisan mana pateni ini kula menisan pateni jadi terus bar gak nabi-nabinan terus terus atuh liku nabi ma fa'alas sufaha uminna Karo ini orang tiang goblok liru jinan pertimbang no. Barno ampun wong goblok eh, Lah gue sing tak anut, mulane wong goblok gue barno ay wong. <laughs> wong goblok kok dipertimbang. nih wong ngomong pahpo keliru ben nih wong goblok. Nah cara Nabi Musa itu atuh likuna bima fa'alas sufaha uminna. Atuh liku notong tong rusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha unabo mina. Jadi mulanya jogeman gitu yang niku sok pinter. Ke pangeran itu cara pandang itu apa ya sering di luar dugaan kita Nabi Musa sing koyok ngono yo kekasih pangeran dal gremeng terus tapi baru kaya Nabi kekasih pangeran gremeng wae jadi rahmat mosok Nabi Muhammad sholat seket rokaat di sudos limo nganti ping songo wae kabar riwayat nganti ping songo mergo pangeran yudane ya mau limo papat limo di sudo limo neh patang pulau pas nganti songo itu patang puluh lima lu pas karek lima Nabi Musa lah cek usul konyudon nih eh. wah itu cara kesampaian jos tenan jadi <laughs> karek lima kan patang kan seket mari Mustafa Risa matematika beda takoi eh. <laughs> seket dikurangi lima peng songo karek berapa bos Lho iya, seket peng lima, kan lima ping sepuluh kan. Seket. Berarti nak ping songo itu cek. Yo cek lah. <laughs> Kok katut Mustafa seket sudah lima lima peng songo karek biro karek lima lah Nabi Muhammad tuh bolak balik peng songo mereka mau nih pengiran ya mau lah terakhir lima itu Nabi Musa matur nah itu cek pangeran Dawu itu jadi Nabi Musa ijek ijek aku kuat matem <laughs> jona keringanan terus Nabi Muhammad oh ibu sisin <laughs> karek lima ada <laughs> lima sudah mana kan ente lah iku sing kula usul iku kudu iku. Mestine menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau kalau bumi diugano dan nampa sholat jebule rasito kan ya malah malah ra karu-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti malah mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya nggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinani mayit. Oke, nggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit itu ndak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah, Nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayat itu salah besar. Karena tidak ada firqoh pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayat. Semuanya itu sepakat sampai mayat. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh Dungo, Rabbana ufirli wali walidaya saat terusnya walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada dungo Allahumma maghfir lahu wa afi wa afwanu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar. Dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen, nak malam apa mulai, terus neng tiga kayak rokok mergo zaman yang dunia seneng rokok raya rokok ewes kehalang cong mesti diumbuk di rokok bamu, ono kadang tiga gemblong cari seneng aneh bayi bareng cokot tikus cari bayi semula <laughs> lah itu yang lah kalau itu gak terima bid'ah <laughs> kang iku ngawur tenan lah iku daerah-daerah tertentu gak ke atas yang ngoten itu lah nak seneng anem dua yo tiga i dua neng kamu <laughs> Agar dua hilang cari wes Dijuk baik, nah, anak itu buat nanti sanate. Makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa. Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir rohu min amri robbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, no. tapi aja salah paham. No. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul kholku wal amru. Ada kholku kayak langit bumi yang fisik itu kholku. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul kholku wal amr. Ada kholku, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada kholku tapi amr. Itu disebut kulir ruhu min amri robi Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr fisik. Lah caranya memahami piye Gus yo ya gampang, riwayahe yo ya paham, nek ora faham paham aja peksa. Paham. Carane piye ya mati. Nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah ini yang Nabi kadang ngendikan anna suniamun wa idhamatu intabahu manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini bahak nganggep duitku penting. Pemenang sesuk waya bayar ya, ya, anak mondok, bayar SPP, suaya macam-macam. Nganggep duitku penting. Oke, besok saya butuh uang satu juta, saya nganggep uang itu penting Ternyata di loh mahfud saya ditektir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar sak juta terus dikeluarkan dari sekolah, corowoh ya penting. Asal jek sekolah ya masalah. Kita nganggep masalah. Nggak kita keluar dikeluarkan dari sekolah kita nganggep Isowai cara Allah masalah, asal tetap solihah bagi Allah kan tidak tidak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah bareng kue mati tenan ngerti anak miku gara-gara sholat limang waktu itu ditulis min ahli jannah orang no syarat sekolah tau orang sekolah akhirnya kena akhirat ngerti jebule sekolah itu gak penting tapi aja terus nol ya mau cerita naik mati kue ngerti kue saya ini nganggap sujud tidak penting ini koyok notol ayam sarset sarset terus bar tapi nak ngitung duit rabar bar tapi kue sebenarnya mati ngerti diumumno pengiran wong sing seneng duit neraka sing seneng sujud swarga terus kayak sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit mana ngandani nembe sakniki ada ngandani wis dhisik ngawur <laughs> Neng Quran sing ana wakum minasajitin, kowe udah dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit sing akeh sing ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter sok ben. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampean nak mati ku mesti pinter musiku nasib pangeran lako tukun tafi ghaflatim min hadza fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid kowe saiki lali rapati roh ilmu tapi sebenarnya mati fakashafna angka aka tutup-tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran fabasarukal yauma hadid kowe sebenarnya pin pinter hadid ku cerdas makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang tak jamin nanti itu pasti pinter cuma pas pinter kalau tak alamuna ilmal lah pas to ilmal yakin, pas latarawun nal jahim. Pas pinter, pas wayahe mlebu neraka. Lah iku perkara iku disebut alhaqumut takasur hatta zurtumul makofi Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun terus kalla lau ta'lamuna ilmal yakin pas to ilmal yakin pas latarawun al jahim pas kowe dibuka pengiran lho iki lho hakikate uripem didelok sujud temuk sithik em duwe akeh maca tasbih sidik nak jiwagongan sewengi maca tasbih mau ping telu ketokno kabeh pengiran pangeran kewangan kanca nganti direwangi umbal sak juta mau kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid diumbali sak juta lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid san niki dhuwit kena masjid aja anggap ae kangen masjid aku kadang kangen kanca tak biayai sak juta sekali-kali kangen masjid tak biayai ngiling-ngilingan Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora ono dhuwit kangen nabi tak biayai lah sepat likur juta kadang kangen konco kangen sing penting penting ngomongin ono reuni bareng iku santri kok reuni bareng <laughs> aduh kok cah SMA sobat soben ditakokno KB, mbek pangeran tapi kalau orang ngaram no, jero jero jero no, senengannya kok gawe gawe mafum sing nggak terkendali. Tak kau nangkep kabar es krim kan, gawe viral sing bener. gitu. Makanya hidup ini masalah justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok Iku fakasafna angka aka fa basarukal yauma hati. Lan kula niku kadang ya kecewa ambek urip. Wis. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al Junaidi. Dekne muridnya ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi muridnya tanya, "Apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim?" Murid saya semuanya tidak ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqayatun rakaatuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata ruqayat rukai'at rakaat rakaat kecil, bukan rakaat semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Pengajian wakil, sing nyangoni wakil, sing nyucup wakil, nanti urusan singit maya. Itu rap penting kabeh. Melani kulau niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben dan isin mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latar wonal jahim. Aku ah, lo pengaruh kulo kata cara nurut gaya-gaya nanteng kita yang bocor negara tapi kulo peti Bar saya kira tak anggap penting lah dimaksud men no pengiran wis tak latih ki Kulo urip dewan gitu biasa, tak latih. Soal kulo mulang jadi wajib wong alim wajib mulang. dah terus yang alim kulo kulo yo ngaji, cara yang alim sampai aku yo ngaji ramah masalah. Nak saiki tapi yo mikir kulo. pengen dunia terbalik tapi. <laughs> Jadi wong sok ben pinter. Nah mulane wong kafir soben oleh muni ngene. Kena opo kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law nasma'u au naqilu ma kunna. Dadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki wujud goblok. Suben yo pinter. Suben kowe lah yo pinter, pinter banget suben. Jajal saiki sampeyan pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras wah mobil ini bagus serinya gini HP ini begini itu bisa satu kuras pas ngelem pangeran mengenai tok saya ngecat lombok pangeran itu sopo ngecat lombok lu nyifati HP bisa kuras sepuluh menit rabar nyifati pangeran sing gawe mau muni saya ngecat lombok neraka ta ora kira-kira sing jenis ini cara ini aku tak neraka no untung nabi ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam api aneh raka ruan menunggu ya api disafati be gento-gento ngono iku yo malah ben Nabi dikai solusi ngene nak ngono wiridane subhanallah bihamdi ada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan itu suci sejumlah makhluk e jenengan. Jadi nggak keliru-keliru lah wis pokoke tau muni ada khalqi. Mulane kita ulangi kuwi gue solusi. Jadi <laughs> nak mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. jadi aku sakake kowe luar biasa asline kowe. Mulane normale kula mbuh swarga ra delok. Ya, tapi swarga itu fadole pangeran ora amal-amalan wis. Nah sekarang sampean saya tanya, sekarang sampean tuh hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf tuh anna sunyamun manusia iku turu la wa idza matu. Nah is mati lagi in tabahu lagi tadi. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi bohong bodoh nganggep bojo penting duit penting komunitas penting padahal yang penting tentu Allah subhanahu wa ta'ala tapi kan Allah an untungnya Allah itu apian ke mergawe ya dibarno golek bojo ya dibarno butuh koneksi penjabat ya dibarno muni presiden Amerika orang terkuat di dunia mbek pangeran ya dibarno nyatane yo ya mati kok darani terkuat ukuran kuat itu apa coba misalnya ukuran kuat itu kasil kajati apa mereka punya cita-cita semuanya kasil tidak juga mereka menguasai dunia yang musuh ya Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan nggak sebenarnya nggak pernah benar istilah yang terkuat ya, tapi pengiran yang no. Tapi ke kesomben nak ke akhirat. Ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Mulai muji biyo karwane sapi itu Kowe ora bakal muji duit penting sing ternyata sing pentingmu maca napa tas? Tas. Mulane Kula suwun teng donya iku guling-gilingan Kang, mbuh pira kadare iku. Tau sungkem neng pangeran. Wis mbuh pira kadare. sokor syukur kados ayat wingi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusyuhun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Lan disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah tapi wong sakniki ngene-ngene iki serapayu Kang. Kiai kados kula niku serapati payu. Wis mergo wong sakniki ku jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene. Wong kafir wae roh nak duit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti duit iku penting. Copet nganti copet yo iya mergo ngerti duit iku penting. Lah aku kowe kiai kok roh duit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Faham nggih? Lho orang nyek niki, biasa mawon. Saya ki lonte nganti jadi lonte mergo ngerti nak apa. Duit penting. Copet nganti jadi copet mergo ngerti nak duit. Lho terus kue kiai kok mau ngomong, duit ku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Tapi nak muni ngene, tahajud iku penting. Apa meneh usul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tahfrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe aja bangga be ilmu sing wong fasik wae kue. kaya kok gue ngomong ilmu pent, apa mangan penting bojo penting duit penting lha wong fase kan ayo roh lha opo ulama melok ngomong ngono sing ngomong ngono gue akeh kira usah melok ngomong gue ya mau lakoni ngono ae tuh, <laughs> tapi bobor roh mergo nak roh kem kembar Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi uang anti. Sana udah kejegeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak. Ya mau misalnya Kowe muni ngomong duit penting. Saya tak takoki, copet nganti nyopet mergo apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, nggo tafsir Jalalain gedhi pisan. Terus ngomong, duitku penting. Keliru sih darah <laughs> duit lah penting. Sing bantah omong am ya ngomong Wong ora kabeh nak duitmu. Penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lah gue hiburan. Tapi itu ya coba terus no penting meneh zuhud. Umat merasa salam tembak malah loro gue Wis pokoke sebenarnya suka menengai. meneng ae, wis pokoke akan, ae. Tapi kalau namung ngelingaken nggih, niku mati, jeng ben niku urip. Nggih nek ilmu hakikat saat niki malah mati, jeng ben urip. Allah buka tutup tutupi hakikat niku jemben. ben nak wis mati. Fakasafna angka rito aka fabasarukal yauma Mulane kata ulama sing seneng mati mergo dianggap mati gue menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid do nangis, ndekne metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiai nepe ketemu kekasih ya malah ditangisi, murid kok gobloke ngono. saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia saya lama tersiksa dengan dunia pas sampai ketemu kekasihku malah buat tangisi murid bintu ayo nang nari nari akhirnya muridnya mulanya darah ini tarian rumi itu ditarik no pas gurunya apa yang mati ya, ya sampean jajal rapopo nak ra dianggap kaya ngedian tapi madhab seperti itu ya ada jadi madhab pesinten Jalaluddin aru kajing Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu nate dungo ya Allah jadikan hari-hariku baik wa khaira ayami yauman alqa kafih dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau kowe wani donga iku wa khaira ayami yauman alqa kafih hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau kowe wani donga ngono makanya ini Rasulullah luar biasa sing apa dimati yo ana ilmune sing wani mati yo ana ilmune utawa koyo kowe ora ilmu-ilmunan <laughs> mbok jare wae mati pokoke ndak boleh tapi sampean tak ajari secara syariat. Kulo berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kulo niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ingatan sing mesti bener iki hadis sokhe. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin. Itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa bu buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mulane bener wong-wong ulama iku ana bajingan begudal mati. Saiki mayit niki wonge meneng kabeh. Saiki meneng kabeh. Ayo muni saya. Nggih, Mbah, saya, Mbah. Bareng dong gremeng saya apane jare kiai ini ya saya. Barokah mati serazino zina, ora maling, ora ngrampok. Nak dekne jauh urip gak saya mergo iso maling, iso ngrampok. Berarti mati dadi saya ta dadi elek. Saya elek mulane wong alim-alim nek ana mati fase kelas saya nggih. Nggih, eh, nah, iku ana elmune. Mergo mati iku rohatan mingkuli sarin akhir dari segala maksi maksi Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simple ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawadu. Aku ngalim lah tetap ngaji tawadu. Kulo gitu tawadu. Kayak aku kecelok ngalim lah, kok rembang suan rene Lho sampean mbek aku lho sowan kula. Lho kula wong alim gurumu sowan rene. Wong sowan niku sopan ta sopan? Sopan. Kowe yo sopan, alim lah mbek ngaji yo sopan. Sanggep wae ngono, pokoke pokoke anggap apik napa? Ojo cocok to. manjen ngaji anjen ra iso lho suudzon haram. Suudzon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kau bolak-balik nyontokno. Allah niku zat sing luar biasa. Gampangan. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Saroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sodakoh kepada Allah, maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyur ada hadis Inna rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata arrodu li nafahati Saya ulang lagi ya Inna rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata arrodu li nafahati Setiap satu tahun dari tahun kalian itu ada nafahat Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang Yang kamu itu mudah sampai ke Allah Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu jadi gimana? makanya ini bulan-bulan suci kayak Idul Qodah Ya mulai Idul Qodah, gitu. Idul Qodah, Idul Hijjah, Muharram terus satu ret, Recep. Mulane kula mulai wingi Idul Qodah aku pandek ngamal nopo mawon sekolah lakoni termasuk mulang. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Terus pokoknya macam-macam lah. Karena ada ayami darikum itu ada nafahat terutama bulan-bulan sing di ngendikan Allah minha arbaatun apa hurum. Terus wonten tiang lu sing ra popo, rade popo terus ora di popo modekne iku tukang gawe surujul surujul faros tukang gawe hiasan cara mriki apa pelana apa pelanane apa jaran itu ya gawe sepatu jaran pelanane jaran <laughs> takok ngene mbek nabi kila nabi Musa ya nabi Allah Musa kulo tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja, nanti bilang ke Tuhan kalau dia kalau punya apa kuda pelana pelanane kulo. Apa Nabi Musa dicotos? Cangkemmu pangeran jeduwe jarak. apa apa disalahno Musa, kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah Aku iku nampa pujian sesuai fahami. wong iku. Engko wong iku nak wiridan ngene, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang nanti saya siap. <laughs> Tidak wiridan. Nabi Musa dicotos mereka cara syariat ini sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya sesat. Ini pangeran kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakiat nggak boleh jadi fakih ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram nggak boleh jadi apa syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya benar pangeran. Pangeran ya falu napa mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang enggak eh, uh, akan selesai la yusalu amma yafalu wa hum napa yusalun. Allah enggak akan ditanya tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah, Allah ya terserah tetap yafalu napa mayasa. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim pas kue tok ilmal yakin pas kue waya roh mleb mana naudzubillah nopo mindalik makanya kepinginnya kanjeng nabi kue nak kepingin ngalim saiki kue nak kepingin roh kudri allah ya saiki nah carane piye sering mau coba min ayatihi wa min ayatihi ben dikenalno ayat-ayate Allah yo ya mulai saiki ya mulane ngaji wa min ayati ayate Allah kowe golek dhuwit yo ya ayate Allah kowe ngok turu yo ya ayate Allah. Lu turu Yang ya El tenan, Kang, masih orang terbaik di dunia, kepen turu ra iso, Kang, nak rawaye turu. Gak iso misalnya, saya bisa apa saja, wes ah. Pesulap-pesulap nih Jakarta lah bisa melakukan apa saja. Mohon sama nak hebat tenan, saiki turu. Iso ta ora? Ora iso. Turu, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alamah, ngarang kitab berjilid-jilid tapi dekne Mu'tazilah. ini orang percaya fahme ahli sunnah nak Allah iku sing gawe akmalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale Bukti ini wong kepen ngadeg-ngadeg kepen lungguh-lungguh. Lah nek wong raiso gawe amale dewi, lalu hisap gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus ini. Suatu saat ono ulama rodok kiai, dia anak ayu, mbok ceritane, ditawa-tawa no, mbok walhasil dirabi be sama saya. Ini rodok jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapak ayu e anak kiai Ayu. Bari sama sari wes ngumpuli, wong bar wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takoki. Enak, Pak. Ya enak. Sampean kepen baleni meneh. Ya iya. Ya baleni niki, Kan sampean sing nentokno ya iso ora nih jadi. Ya ora iso lho, jare iso. <laughs> dan, den jadi ini ahli sunnah gara-gara ra iso munggah meneh terus <laughs> dia tobat jadi ya ada orang tobat mergo urusan sek ya ada semenjak zaman sari mulai rodo ahli sunnah terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf kasyaf ya rondo mu'tazilah ya rondo ahli sunnah itu ahli sunnah itu gara-gara hubungan intim jari saget, orang iso jare yang nonton nentokno menuso lah kok ana iso barang terus allah masyaallah tobat Lane bolak-balik wong tobat ya mergo wong ayu, Kang. Wong elek nobatno wong angel. Dadi wong ayu cek mandine. Lah usah pasare kandhani ki sapa ora ngandel. Kandhani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik. Kowe marat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan, Mus. Narapate ayu udah ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mulane ayu ku ya kadang penting, nak ngajak ape lho ya, nak ngajak elek iku sing sing perkara paham ya dados kula suwun ayat-ayat wa min ayatihi niku anggap mawon selain ku iman kowe di ngertekno kudrohe Allah timbang kowe romso ben terus pas kowe roh pas latar wunal jahim tapi melane kula nak maca wa min ayatihi niku syukur banget Allah mengertikan kita, ya mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kue turu yo ayatku, kue golek duit, wabti hukum min fadli yo ayatku. Mulane ngetikan Imam Ghazali fakul luma fil Quran ta'arufun minallah kabeh Quran iku Allah ngenalo dzate ning kuwe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kuwe kenal pas wayahe kenal Allah serana guna gunane. Iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah iku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latar wundal Jahi. Mulane rom kudu saiki. paham ya mlengko bar ngaji langsung salat rong rakaat pun ngertos Gusti kula mung ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Wah bar salat yang muni ngono pun ngertos. Engko ya. bar apa neh nggih pun ngertos. Ya. allah mboten terlambat. <laughs> Pokoke fala mata bayana lahu kola alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke angger donya wis ketok maknane kue kudu di kesimpulan alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Muga hakikate dunia niku sebut ini Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun Ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7 lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. ana wong gedhe dadi wong cilik wong cilik dadi wong gedhe kere sugih-sugih kere macam-macam. urusan digawe bolak-balik mek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu An ala kulli syai'in Qadir. Memang Allah iku zat sing kuwa. Kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak malik dunya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya bolak Ku mau Allah iku mau kepengen, kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam mau Allah kepengen, kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kue roh pas kue mlebu neraka. Mergo roe terlam terlambat. Mulane al-hakmu takasur kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kalla la na ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak maca ayat iku ya nangis tenan. Mulane kula nak trawet ayat iku digebut kadang kula ya tersiksa. Kula gumun mbek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nak kula niku pun mboten saged. Mergo paham dulu. Pemenang sing iso gebut barang. Kalau pelan-pelan seneng makmum perkara nih senak takoi pangeran. Hak orang lagi tafakur kok rukuk. namun diajak rukuk. <laughs> Tapi aku lo salat piyambak kan ada mikir bareng napa? Kajing Nabi nate salat piyambak niku mulai bakdo isak ngantos subuh. mau sak ayat. ku intu hum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nu dibolan baleni mulai bakdo isak ngantos subuh. Sak ayat kan saking wusule Kanjeng Mas kue serang arah nglakoni giebet wis. Ah, Kewebet mending khatam wis. Padha hasilnya itu Kabrak kae napa. Paham ya dadi niki kula terangno kena opo kawan ayat wamin ayati wa niki carane pangeran tok matikan Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kue kenal pangeran zaman neng dunyo aja sampai kenal pas neng akhirat pas kenal pas latar wonal jahim pas kenal pas wayam lebu napa neraka mohon kula terus nggih Wamin ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa asama ulangit wal lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadeke langit bumi. Saiki bumi jak kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah e bi iradati tegese kelan kersane Allah langit ngadeg min ghairi amadin kan tanpa saka sing jelas tanpa saka yang kita lihat bono sakane bu ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ono napa sakane misalnya kan min ghairi amadin tarona ora usah saka yang kamu li lihat ya, ya meskipun ya mestine ono tapi nganggo sistem bo antariksa luar mbok mbok kono lah pokoke sementing ora kena didel delok Suma idza ta'a mengkono alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi. Bi ayan fuha gambar anton niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoke apa? Piye ya kuwi ana namane apa? Trompet. Nak trompet kok trompet kemerdekaan nah orang tahun ngono. Oh, sangkakala. Semprong. <laughs> Semprong ya ora seru, Kang. Trompet. Kulo nanti mau coba kitab Sarah Ikhya nih, kitab Ithaf nih. Niku apik tenan kitab niku. Kulo nanti mau coba ngeten logikanya. karena opo untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara soikha itu suara yang apa dasat atau sur itu kan Israfil niop trompet terus dunia ini nopo hancur Iku teori ini jari jari beliau itu beliau pernah gay simulasi kados gedung misalnya ditutup ya kados yang orang-orang nopo jenenge tukang musik-musik nggak ngertos misalnya godong ditutup nganggo kocok terus disetel sound system sing sangat kuat niku kacanya kan sakit apa pecah kalau tertutup nah itu Allah itu kenapa pakai suara karena kalau misalnya bom itu kan padat kalau padat itu yang nggak terjangkau yang nggak terjangkau tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun bisa tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan nggak kejangkau jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara. Makanya pakai nopo pakai trompet. Terus ngoten niku yo ono ulama sih mikir nganti ngono. Ya tahu gak ada nopo BPKB lo jadi urip mulai kula niku rapati seneng diutang. Kula niku aslinya ya rapati suka Kadang-kadang ya kepengen kayak umumnya kiai di bisnis, tapi tak angen-angen niku terus saya mikir ngaji ku sopo terus di tanggal lebaran kan repot ngono ngono. Misalnya kiai bisnis terus di utang mati tanggal semulangnya terus piye mau kia ini mati napa tanggal tapi nak rapati alim gak apa-apa wong ora tanggal yo ya ramu mulang rapati tanggal yo ya. <laughs> bodoh ya jadi nopo ulama sing analisis kenapa menyek, apa menghancurkan dunia itu lewat nopo suara karena ternyata itu termasuk paling efektif paling efektif sakit merusak dunia karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang peka itu pekat jadi memang ya sudah sudah didesain seperti itu memang jadi jadi apa ya ya sudah gitu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sing ini melane itu sirine kena opo Israfil itu cukup pakai nopo sangkakala yang fuka gambar mentoniop sopo Israfil Israfil fisuri yang dalam apa Sangka sangkakala lil baksi terjadi ini tangi songko minal kuburi sanging kubur lil baksi krono tangi minal kuburi sanging kubur idzan nalikane da'akum dakwah antum te sira utah utakhrujuna metu siro kafe minha sangking napa jeneng minha sangking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh fakhrujukum mongko te metu sira kabeh minha sangking kubur bidak watin kelawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi iku setengah sanging ayate Allah taala Wong sak dunia jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mumpun nah, roh saiki wis pokoke kula wae ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku nomor mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soban ning akhirat pas kue roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman ning biduan gue kenangan ijek ning donya napa? Ijek ning napa? dunya. Dadi sampeyan nek disiksa, pun roh rian Gusti kalau zaman teng dunya pun roh. Jadi, jadi ono bukti nak apa butuh kalau sertifikat saniki nak rom wis sertifikat pangeran rom tenan nak di no pangeran. Mulane fa'lam nggih, fa'lam annahu la ilaha fa'lam pokoke roh nggih saiki napa roh nggih. Saiki ojo somben walahu lan iku tetep kedhi Allah taala walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi Allah sing langit bumi apane milkan kepemilikane utawi mulkan sami apane kerajaane iki sami wa khalqan an penciptaane wonten kiye semaca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah nak sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah karena kira kita itu ada yang maliki yaumiddin berarti raja ana sing maliki yaumiddin berarti pemilik pemilik disebut raja ya karena pemilik ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki miliki mun sami mawon wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane liyane Allah kagungane Allah cek Allah sebagai malik cek Allah sebagai khalik cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kulun te kabeh lagu maring Allah kon itu naik nurut kabeh mutiuna tegese nurut kabeh lan iki nganggo ilmu hakikat nak cara Allah wong kafir ya nurut tapi nurute ora cara syariat, buktine ora kepen tuwek ya tuwek, ora kepen mati. Ya mati. Melana wong ngendikan kullul lahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut iki mboten nurut Saya Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten. Nyatane mati. Akhirnya nurut to ora mbek pangeran? Nurut. Lah iku maksude kullul lahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang nggak ingin mati ya mati. Jadi mulanya ada sudut dua Wong fasek orang nurut pangeran, wong kafir orang nurut pangeran dalam sudut pandang fakih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut orang kepen mati, yo ya mati. Orang kepen kena musibah, yo ya kena musibah. Melani Allah dawuh napa kulullahu qanitu. Melani Allah nate duka ngendikan apa iktia tauan au karha. Kue kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut tapek. tapek. So, Melani kita kudu nurut pangeran kelapan apa sah sadar. Wa wa ta wa alladzi dzat yabda'u kang ngawiti sapa ladi al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa. Sumaya itu mongko nuli balekno sapa wa ta'ala hu ing al khalqa. Ba'da halakihim sause e annas to sause matine annas. to wa huwa ta'i ada. Wa wa ta'i adatul khalqi ku ahwanu kul ringan alih ing atase Allah. Minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur iku ana materine. Wong zaman kowe ra ana ra ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi. Materi. Harusnya Allah lebih mam mampu. Tapi logika iku binadzori kalau ningali ilama maring perkara indal mukhatabi menurut pandangan wong sing dikhitobi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna saat syai saking balik balekno perkara iku ashalu luwih gampang hit ini tinimbang ngawiti se. Wa illa kolamuna ora ora dengan pandangan seperti itu fahuma mongko tawi albatu lan ada memulai dan mengembalikan indawa munggu ya wa ta'ala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang Allah nggawe langit bumi sing ora ana iku ya nganggo lafat kun ya bar nak wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembah kembali sebetulnya bagi Allah itu nggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah seles selesai cuma umumnya kita cara pandang kita nak balik no luweh gam gampang mana nopo bin nador ilama indal muho tobin min annai adatasai azalu minib didai walahulan iku kagungane Allah sarasan al mathalu utawi sifat al a'la ingkang luhur fis samawati kang ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi ai sifatul ulya tegese uta Allah iku kang duwe sifat luhur wa yate sifat luhur iku annahu la ilaha illallah ngene wis pokoke roh mulai saiki ge falam annahu la ilaha illallah pokoke kudu roh tenan mulai saniki wa wa ta Allah ala azizu zat sing menangan fi mulkihi ing dalem kerajaane Allah al hakimu zat sing fi khalqi ing dalem penciptaane Allah subhanallah wa bihamdihi adada khulkihi wa rizwa nafsihi wa zinata arsyi mudada kalimati subhanallah